Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati dan yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau bertanya, ini masalah jual beli. Seseorang telah membeli rumah dari penjual yang mana rumah itu bukan asli milik penjual itu melainkan mempunyai adiknya Tetapi adiknya sudah meninggal dunia dan beliau mempunyai tiga orang putra dan hasil penjualannya itu anaknya almarhum itu cuma diberi dari kurang 20 persen. Sebelumnya yang mempunyai rumah itu pernah menawarkan kepada si pembeli, cuman keburu meninggal. Nah setelah meninggal ternyata adiknya yang menjual. Jadi si pembeli itu merasa takut makruh itu rumah itu. Jadi si pembeli menyelusuri rumah itu aslinya hak siapa, tetapi jawabannya simpang siur yang saya tanyakan apakah makruh rumah itu yang telah dibeli? Jika itu terjadi, gimana solusinya? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang bapak atau seorang seseorang mempunyai anak tiga. Pada suatu ketika dia ingin menjual tanahnya atau rumah. Sebelum sempat menjual, meninggal dunia. Dilanjutkan oleh adik yang meninggal. Kepala bagaimana hukum jual beli tersebut bagi yang membeli? Ketahuilah, yang membeli yang tidak dengar cerita tentang itu semuanya jual beli adalah sah bagi dia karena tidak ngerti. Jadi jual beli akan tapi kalau mengerti jual belinya tidak sah. Kenapa? adiknya tadi tidak punya hak apa-apa. Karena itu bukan miliknya. Bagaimana dia bisa menjual? Fuduli menjual miliknya orang itu tidak sah. Jual belinya tidak sah yang pertama. Yang kedua sudah dapat duit tak tahunya ahli warisnya cuma dapat 20%. persen. Wah ini penjahat nih. Sama punaannya jahat bener nih manusia. Mestinya anaknya yang ditinggal oleh bapaknya itu malah dibantu, malah duitnya diambil. Itu ahli neraka yang berjalan di atas dunia, itu di atas bumi. Anaknya yang ketiga itu yang punya hak untuk harta itu semuanya. Kalaupun harus jualan atas izin anak-anaknya dan anaknya memang sudah berakal balik. Anak kecil tidak bisa diminta izin ya, awas, tidak bisa menjual hartanya anak kecil. Sebab anak kecil izinnya tidak di, dianggap dalam Islam. Jadi anak kecil minta mainan, dedek dijual ya enggak enggak sah. Itulah Islam menjaga haknya anak kecil. Kalau anak kecil dedek kasih mainan ya, duitnya dijual, tanahnya dijual. Iya iya, senang mainan karena ada ngerti masa depan. Makanya Islam menjaga enggak anak kecil tidak bisa memberikan izin. Biarpun dia mengatakan enggak apa-apa, enggak apa-apa namanya anak kecil. Bapaknya meninggal dunia, hartanya banyak. Dedek, tanahnya dijual sayang ya. Tanda tangan ya. Bodoh nerima tanda tangannya anak kecil. Anak kecil tidak bisa dianggap omongannya. Maka kalau dia sudah balik, dewasa lalu mengizinkan kepada pamannya, oke, okay, pamannya menjual, dan kemudian setelah itu hartanya dikembalikan kepada anaknya. Karena hak ahli warisnya adalah anaknya. Jika anaknya itu memang ada laki-lakinya, habislah kepada anak semuanya. Tapi kalau anaknya tidak ada laki-lakinya, memang paman mendapatkannya. Tapi bagian untuk paman. Kelebihan, selebih daripada bagian daripada yang diambil oleh anak. Misalnya anaknya perempuan semuanya dua per 3. Selebihnya pamannya boleh mengambil. Tapi kalau ada anaknya laki-laki, habislah semuanya warisnya buat sang anak. Tapi ingat didahulukan sang anak ini. Tak tanya anak dikasih 20%. Kita doakan orang semacam itu. Sebab kalau sudah makan hartanya anak yatim, Waduh jahatnya itu semakin jahat tuh lihat. Hartanya orang, anak ponaan sendiri ada dimakan, apalagi anaknya orang nanti. Huh, ini penjahat betul-betul. Biarpun dihadir ngaji, umrah, umrah masuk neraka nanti itu. Hati-hati urusan hartanya orang lain sudah. Kalau bukan milik kita, mestinya dia menolong. Wahai keponakanku, dijaga. Sampai dewasa gimana? Kami butuh sekolah paman. Baik, dia sudah balik. Kalau sudah balik kamu boleh mengizinkan. Baru dijual, diatur. Jual pun tidak semuanya. Kalau sudah dijual dalam bentuk uang diatur. Malah diambil dikasih 20%. Kalau betul pertanyaannya semacam itu. Jika kenyataannya seperti yang diceritakan, maka ketahuilah yang menjual pamannya tadi adalah berdosa besar. Kemudian yang membeli tadi kalau tidak mengerti nggak apa-apa. Tapi setelah mengerti, jika bisa menarik kembali itu transaksi, dikembalikan semuanya. Dan kalau ternyata duitnya sudah habis, ya nggak mungkin dikembalikan, bukan milik. Kan dia sudah membayar. Dia nggak ngerti kisahnya itu, tapi dia ngerti ini bakal jahat, haram kita menolong kejahatan. Misalnya, wah ini kesempatan dijual murah lagi. Miliknya apa? Ini milik kemenangan saya, cepat. Daripada nanti anak saya, oh gitu ya, oke. Okay. Wah dosa sama ini, masuk neraka bareng itu. Hmm, ya. Tapi kalau dia nggak ngerti, Allah maha maha tahu tentang hati seorang hamba. Baik, sampai di sini saja insya Allah.